Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya saya Hanal Kerom Bu Yaya yang saya hormati. Saya ingin menanyakan masalah akidah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang saya pertanyakan dalam hadis uh, dalam hadis yang artinya bahwa Allah itu Allah ridho Allah eh, Allah itu ridho kepada anak dan Allah murka pada anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidain, suhutullah fi suhutul walidain. Yang saya pertanyakan adalah kalimat Allah murka di sisi lain Allah uh, Allah murka di sisi lain Allah ridho. Seakan-akan ini adalah sifatnya berubah-ubah sedangkan dalam akidah-akidah As'ariyah Maturidiyah dalam uh, sifat mukhalafatul hawadis ya muhalafah bil muhalafah tu muhalafah muhalafah fi sifat dan muhalafah fi af'al. Berarti masuk pada muhalafah muhalafatul fi sifat. Lah, bagaimana memuhalafahkan bahwa Allah itu murka, Allah itu senang dan makhluk pun hawadis pun bisa dikatakan Allah itu eh hamba juga bisa murka dan hamba bisa itu. Bagaimana memuhalafahkannya? Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyatil maturidiyati di saat kita menemukan ayat yang ada hubungannya dengan Allah yang sebagian menyebut dengan ayat-ayat sifat maka di situ ada manhaj ada dua manhaj Manhaj yang pertama adalah manhajut tafwid. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Tidak usah dijelaskan dengan penjelasan sesuai dengan akal kita yang hanya bisa memahami tentang yang bisa dijangkau oleh dipahami oleh indera kita. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah. Yang kedua adalah manhaj taf ta'wil yaitu memberi makna dengan hujah lain yang pasti agar orang keluar daripada subhah, daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini dua manhaj ini. Di dalam Al-Quran disebutkan. Tentang dua manhaj ini. Nah, yang pertama adalah manhaj tafwid. Yakuluna amanna. Sudah aku serahkan kepada Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah sebagai berkata warasihuna fil ilmi. Nah ini. Jadi ada tafwid, ada takwil. Yang takwil ini hanya untuk ahli ilmu saja, bukan setiap orang bisa menakwili. Dimulai dari yang namanya misalnya tangan. Sehingga semua orang tahu namanya tangan adalah jariah ini tangan yang bisa untuk mengambil dan sebagainya. Di saat tangan dinisbatkan kepada Allah, ada dua cara. Sudahlah, jangan kau bahas, sudahlah. Selagi Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tangan atau tentang mata, sudahlah serahkan kepada Allah. Jangan masuk dalam, jangan didiskusikan lagi, jangan dibahas. Nah, sekarang mau dibahas panjang lebar. Ar-Rahmanu wa istawa sudahlah. Ini berkenaan dengan Allah. Dan semua orang tahu arash makhluk Allah. Dan Allah adalah Allah. Kemudian istawa adalah juga orang tahu. Sudah jangan dibahas sudah. Ini namanya tafid. Urusan ini serahkan kepada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ini kemudian mengarah kepada takwil. Yang tahu yang tahu takwilnya hanya Allah warasihuna fil ilmi. Ini masalah masalah apa? Masalah tafid. Kalau tafid wa ya- ma ya'mul ta'wilau illallah, itu berhenti wakaf. Ini dari dua bacaan menghasilkan dua pendapat yang ada dalam asyairah dan Maturidiyah. Yang illallah berhenti di sini, wakaf di sini para kura. Kalau wakaf di sini yang tahu takwilnya hanya Allah, maka tidak boleh kita menakwilinya. Maka ini Imam Hajj tafid. Tapi bagi yang mengatakan bacaannya ini ada lanjutan ini illallah warasihuna fil ilmi, maka yang tahu maksud daripada itu semua adalah Allah dan sebagian orang yang kuat dalam ilmunya. Ini manhaj takwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati tafwid dan takwil. Yang tafwid dari ahli sunnah mengatakan ahli sunnah wal jamaah syariah illallah berhenti. Wakaf. Illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selagi yang tidak tahu Allah, kenapa inti ngurus? Kenapa inti ribut? Nah gitu loh. Karena kau ikut manhat tauhid serahkan kepada Allah. Dengan bahasa nusbitu ma Allah, kami akan tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tetapkan sudah jangan dibahas. Sampai Allah di atas arus arus makhluk paling gede kemudian Allah. Lah ini kan keluar daripada tauhid. Tauhid itu sudah hmm, wallahu alam bishawab. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya tentang istiwa. Istiwa mak. Semua orang tahu istiwa maklum. Wal haru makul wa anhu marfu' Caranya itu gimana jangan tahu. Jangan pengen tahu kalau dikatakan istiwa itu jelas orang istiwa. Kalau manusia begini, kalau seorang raja, berkuasa istiwa. Tapi di saat dihubungkan dengan Allah lihat wa wal kaif ini kaifnya huiru makul wa anhu marfu. nggak ada ini. Jangan dipikirin. Sampai Imam Malik katakan keluarkan orang ini yang bertanya tentang apa itu istiwa maka itu adalah ahli bid'ah. Makanya suka mengatakan Allah di mana begitu. ada pun hadis jariyah Imam Muslim dijelaskan para ulama ada tiga hadis berkenaan tentang hadis jariyah. Baik ini manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah, jangan bahas. Yang kedua takwil. Dan takwil itu apa? Takwil itu adalah dengan hujah yang lain. Kalau dikatakan istiwa, agar orang keluar dari bara subhah ini, maka keluarkan istawa itu adalah Allah berkuasa, Allah mengurusi Allah macam-macam. Jadi kalau Allah berkuasa dengan hujah yang lainnya. Tonjolnya contoh lagi masalah tangan juga. Kuasa Allah, pertolongan Allah, tangan. Dan permasalahan besar mereka mengingkari yang namanya majas. Sehingga mengingkari takwil dan seterusnya. Sementara takwil itu sudah umum. Ada. Di kalangan orang berbahasa Arab, takwil. Makanya manhaj kita di dalam memahami Al-Quran harus patuh dengan manhajnya orang yang mengerti bahasa Arab. Sehingga di dalam bahasa Arab itu yang paling indah di dalam bahasa istilah majazat fil Quran. Majaz. Tapi mereka mengingkari majaz, sehingga mengingkari takwil, sehingga seolah harus mengatakan, kalau sudah, sampai ada mengatakan, Allah ghadib. Allah punya sifat namanya pemarah. Ini kan kurang ajar benar. Hah? Allah <laughs> Allah nasi, Allah pelupa. Ini kan kurang ajar nih, gara-gara disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ditulis oleh mereka, sehingga diantemi oleh ulama mereka sendiri. Karena dalam Sehingga Allah punya sifat nasi, lupa. Lulu kurang ajar benar Allah pelupa. Sementara maksudnya Allah melupakan, Allah membiarkan tidak akan mengurusi nanti di akhirat tidak akan dikasih pahala, tidak ini. Ini takwil. Ya termasuk masalah murka Allah. Kalau ingin ikut manhaj tauhid serahkan kepada Allah. Allah murka. Tapi bagi orang yang mengerti takwil yang benar murka Allah apa? Allah ciptakan neraka itu loh Kalau dimasukkan ke neraka, Allah akan murka. Allah akan kirimkan hukuman. Jangan digambarkan murka Allah seperti murkanya manusia. Itu tecim murka. Kalau saya murka, marah kan. Oh, lihat anak-anak yang pernah lihat murka Buya marah gimana? Nah, kan? Oh, manusia. Nah, itu. Lalu kebayang Allah begitu. Loh. Nah, ini tecim. Tapi kalau anda tidak mampu, karena memang bukan urusanmu ini, serahkan kepada Allah. Allah murka. Dan murka Allah apa? akan ditampakkan dalam siksanya. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Hamba-hamba yang dirmokai. Maka yang durhaka pada orang tuanya, itu bukan lihat Allah murka. Wow oh, merah wajahnya gitu. Innalillah. Murka Allah itu artinya apa? Allah akan janjikan hukuman kepadamu nanti di akhirat. Di neraka. Dan tidak akan melihat Allah. Ahli neraka, ahli surga saja tidak semuanya melihat. Jangan digambarkan Allah murka. Oh Allah nih eh, Apa itu? Itu kan sering nonton hmm, film yang ada dewa-dewinya. Itu dewanya marah dan sebagainya. Ini adalah jadi ada manhaj tafid, serahkan urusan ini kepada Allah. Ridha Allah adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, ya. Allah periayah Allah, pengayuman Allah, ridha Allah. Dan murka Allah adalah Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Selesai. Dan ini adalah takwil. Baik, ada sebagian memaksakan diri, ada. Kita mendapatkan satu buku tentang sifat-sifat Allah. Unik sampai Allah punya sifat an-nasi, pelupa. Al-Ghadib pemarah. Duh, di ini ada bukunya ini. Kita masih ada bukunya dan dicetak di sana tuh. Di tempat yang biasanya umroh dan haji sana itu. Dicetak dan disebar banyak innalillah, Eh, ini tatsim yang sesungguhnya. Akhirnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu Jadi tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus, tersesat. Lihat. Ini anda manhajnya ya. Manhaj ta'wid serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya asyairah wal maturidiyati. at tafid Kemudian ta'wil Serahkan urusan ini kepada Allah. Takwil itu dari masa ke masa ada. Dari zaman sahabat Nabi sudah ada takwil itu. Jangan mengatakan takwil tidak ada. Sayyidina Abdul bin Abbas punya takwil. Hadis Nabi penuh banyak ditakwili. Masa misalnya Hajar Aswad yaminullah yusafih bi biha ibadahu. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan inilah Allah menjabat hamba-hambanya. Oh ini ya tangan Allah gitu. Kurang ajar ini. Oh tangan Allah hitam. Wah syirik. Karena tidak mau takwil. Tidak mau takwil maksudnya. Tidak mau menakwili akhirnya terjerumus. Takwil adalah hak ada di dalam Al-Quran tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi itu takwil. Yang menghentikan sampai ilallah tafwid. Itu yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dan mereka itu tidak tahu ikut yang mana itu. Nusbitu ma'adbat Allah. Sehingga mereka punya taksim akidah dengan salah. Tidak akidah. Masalah tauhid rububiyah, uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Yang berbeda masalah asma wa sifat dengan kami, maka kafir. Na'udzubillah. Nah, ini adalah taksin sulati eh, yang didatangkan oleh mereka adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin maka tidak ada pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu adalah didatangkan oleh orang untuk mengkafirkan umat Islam di saat berbicara tentang ayat Sifat. itu saja wallahu a'lam bisawab